Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan membaca sejumlah nasihat kesehatan di akhir kitab fikih tarbiyatul abna karya Mustafa Aladawi hafizallahu taala ada dua kosakata yang ingin saya jelaskan kemarin di halaman uh, cetakan antum 287 ada di paragraf 3 dari bawah ada mudadat al-hayawiyah itu antibiotik. Mereka membahas ketika lembek ada lembek di BAB bayi yang baru saja lahir di hari-hari pertama dari umurnya wakasatan terutama bersama susuan dari asi ibu itu satu hal yang wajar tidak perlu menghentikan susuan yang alami atau memberikan pada anak e, susu formula atau madodat al-hayawiyah itu antibiotik. Nah, biotik kan hidup ya. Ini maka hayawiyah. Kemudian apa? Nazalat main apa ya? Ada nazalat apa oh ya? Di mana? Ada nazalat-nazalat kemarin. Ketika muas al-ma'ani maknanya sama dengan iltihab maknanya sama dengan radang asobathu nazlatun artinya maradun kazukam satu penyakit seperti uh, flu fukuhu soalun wahuma diiringi dengan batuk dan demam itu nazlah mana nazalat ma'awiyah. Dan bisa juga maknanya iltihab radang ada radang usus ya, ya, Ada. Kemudian sekarang kita pada poin Ya, kemudian kita, kemudian kita lanjutkan. Poin selanjutnya adalah Nuzulu ba'dul ifrozat al masubah bidam fi ba'dil ahyan. Keluarnya sebagian al-ifrozat. Ifrozat itu Oh, ini untuk kasus ibu. Ifrozat itu bisa <clears throat> apa? Keputihan. Sesuatu yang keluar dari ini organ intim wanita al-masubah bidam yang intirin dengan darah dan sebagian keadaan wadhalika lil mawalid al-inath dan hal tersebut adalah untuk kelahiran perempuan Bata ayamin minal wilada setelah beberapa hari kelahiran adalah perkara yang sangat biasa. Dan itu disebabkan karena berkurangnya hormon uh, unsawiyah, hormon keperempuanan. Apa namanya hormon apa? Eh, apa progesteron uh, hormon keperempuanan eh, tentang mungkin hormon progesteron yang dimaksudkan. Fil jismi di badan setelah kelahiran mimma yu'adi satu hal yang menyebabkan ilahadin namudat al musagor ya, menyebabkan namudat itu contoh makna asalnya musohor wati kecil Allah alam apa maksudnya apa kira-kira maksudnya <laughs> ini habis melahirkan kemudian ada keputihan di ring darah habis melahirkan anak perempuan ini disebabkan karena progesteronnya berkurang hormonnya wa ghairul mutakarrar dan tidak berulang hmm. dan tidak berulang li darah asyahriyah darah syahriyah itu haid menstruasi fil balighat untuk wanita yang balik Kemudian tawarom e, bengkaknya buah dada pada fitukur awil inas pada laki-laki ataukah perempuan satu hal yang sangat biasa sekali dan itu disebabkan adanya hormon progesteron yang berlebih dari ibu atna alhamli saat hamil. Namun wayah tafi hadal waram, nun bengkak ini akan hilang tadrijian secara bertahap bersama tanakus berkurangnya kamiyah jumlah hormon pada badan. Wa ala aksi kebalikannya, yumkin akan mungkin isobatul satyain, buah dada itu akan terkena iltihabat syadidah, radang yang luar biasa, ingda muhawalah ketika ada upaya untuk menterapi hal di atas delik dengan melakukan pijatan atau perasan pada buah dada. Dan ketika terjadi ini, iltihab setidak radang yang luar biasa, kami nasihatkan dalam kondisi ini untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Ya, berarti ini untuk kasus anaknya ya. Tadi ada fi dhukur awil inath. Kemudian lil muhafadah ala rada'ah tabi'iyah dan untuk menjaga susuan yang alami dan asupan untuk bayi maka Yunabah perhatikanlah poin-poin berikut ini. Susu ibu wa ahsanu labanin adalah susu terbaik yang mungkin diberikan kepada anak mungkin demikian pada bayi wadzalika hal tersebut lima fihi karena di dalamnya minal faidah litifli terdapat manfaat bagi si bayi demikian juga manfaat bagi ibunya dalam kehidupan keduanya baik saat ini ataupun di masa depan hubungannya adalah ziyadatul rawabit ini tambah terikatnya keduanya ibu dan anak wal wiqayah dan penjagaan dari berbagai macam penyakit kanker dan yang lain. Kemudian di bulan-bulan terakhir kehamilan dinasihatkan untuk memberikan pijatan pada buah dada dan melakukan sejumlah latihan bagi puting liburuziha lil kharij supaya dia keluar supaya dia muncul lil kharid keluar eh, dan supaya dia lembut dan supaya dia siap li rotoah untuk penyusuan. Kemudian setelah kelahiran disarankan untuk si bayi tidak diberi sawail cairan yang ada gulanya. Lalu kemudian diberikan cairan tersebut pada buah dada ibunya saat si bayi menangis. Ini tidak disarankan. Kemudian wajib wajib seharusnya ibu duduk dengan duduk yang nyaman di sandaran punggung ya, ini untuk penyusuan kemudian buah dada diletakkan pada mulut bayi pihak itu di mana ya tamakan si bayi ini betul-betul memungkinkan untuk menghisap minal halama punting ibunya dan beberapa bagian di sekeliling puting. Dan ini adalah hirsan karena antusias ala adam tasyakukil halama supaya puting si ibu itu tidak pecah-pecah. Maka berkenaan dengan penyusuan disarankan untuk mencusui dalam keadaan duduk dan duduknya duduk yang nyaman, punggungnya bersandar. Kemudian Adam e, Adam taksiri tadi tidak memeras buah dada atau menekannya saat proses penyusuan. Karena hal ini Yazid malah menambah tertahannya asi. Kemudian wajib ala yu'ta bayi tidak diberi susu formula ataupun susu alami e, namun pemberiannya eksternal pakai zujaja pakai dot fa inna hadza yuqallil min labanil um karena ini akan menyebabkan e, si bayi akan mempersedikit konsumsinya untuk asi ibunya dan menyebabkan irtibak wa isabiku irtibakan litifli menimbulkan kebingungan bagi si bayi bahkan terkadang menjadikan dia menolak sati ummihi menolak untuk disusui secara alami oleh ibunya. Kenapa? Karena sudah biasa ngedot. Kemudian waminal akwali syaiyah di antara pendapat yang tersebar di masyarakat yaitu masyarakat Mesir tentunya anala banala um bahasanya susu ibu itu boleh jadi khafifan terlalu encer la yughadhi atifla tidak mengenyangkan si bayi. Demikian juga uh, ketika labana husnin uh, susu dalam keadaan ibunya sedih itu akan menyebabkan si bayi merson mulas ya, perutnya mulas au izhalan qalilan atau mencret sedikit. Anggapan-anggapan ini semuanya laisalaha asason tidaklah memiliki dasar kecuali pakai pembuktian ilmiah. Fanumutifli maka tumbuhnya bayi dengan tumbuh yang alami dan adanya pertambahan berat badan si bayi padahal dalam keadaan ibunya demikian di atas itu bertentangan dengan semua ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan di atas. Ya, kemudian pada awal penyusuan dengan ASI atau susu ibu, kot eh, yakunu terkadang hunaka ada naubat mutakarira, pergiliran yang berulang kali antara BAB dan Eh, minal biros alin BAP yang lembek. Balik keluar BAP lembek dan ini terjadi di bulan-bulan pertama. Maka terkadang sebagian ibu kemudian bersegera untuk menghentikan penyusuan atau memberikan kepada si anak ini susu anti mencret atau terapi ilajat mukhtalifah terapi yang beraneka ragam. Iktiqad dan karena meyakini keyakinan para ibu bahasanya bolak-balik keluar BAB yang lembek ini mina izhal al marodi adalah mencret karena sakit. Dan ini satu kesalahan yang nyata. Fayajibu fi hadil halati maka wajib dalam kondisi ini ibu merasa tenang Kemudian menimbang anak dan mengeceknya ditambah dengan mutabaati halatihi memantau keadaannya. Jika si bayi itu tumbuh pitorikoh jayidah dengan keadaan yang baik, tidak dijumpai ayu a'radin gejala apapun berupa berkurangnya berat badan atau kering atau gejala-gejala sakit yang lain, selain luyunah albiras, selain lembeknya BAB, maka wajib bagi ibu untuk tenang-tenang saja karena keadaan bayi dalam ini adalah keadaan yang baik, tidak perlu menghentikan air susu atau pengobatan yang lain. Kemudian jika ada <clears throat> kondisi yang memaksa amrun jabari yang mengharuskan terpisahnya bayi dari ibunya dalam waktu sementara. Semacam perginya si ibu untuk kerja, misalnya. Maka di sini dikatakan maka memungkinkan agar bayi diberi wajibah <clears throat> bil mu'alaqah diberi makanan pakai sendok atau pakai gelas badalan sebagai ganti penggunaan dot jangan pakai dot ya dan pakai susu atau pakai uh, sendok atau gelas supaya tujuannya hatta layu adi dalika supaya hal tersebut tidak menyebabkan eh, berkurangnya semangat si bayi untuk penyusuan normal atau menghentikan penyusuan dan dianjurkan agar makanan tersebut adalah makanan yang tidak kaya dengan gula supaya si bayi tidak merasa kenyang yang terlalu kenyang akhirnya dia menolak penyusuan Kemudian sepatutnya ini tentu kewajiban suami, kewajiban ayah memperhatikan keadaan psikologis si ibu dan memastikan ketenangan hatinya menghilangkan cemasnya yang ada. Ya, galiban ala tifliha al-walid yang biasanya kecemasan ala tifliha mencemaskan anaknya yang baru saja lahir. Mata jenob ditambah menjauhi eh, infialat nafsiyah emosi saat di rumah wa dan memotivasi si ibu atifian secara e, dengan perasaan untuk menjaga keberlangsungan kucuran air susu dan tidak berkurangnya air susu ibu. Kemudian wajib e, ibu diberi ridaan makanan mutawazinan yang imbang kaya dengan protein, protinat, dan karya dengan kalsium untuk mengganti apa yang hilang Filwilada saat proses melahirkan dan dan penyusuhan. Demikian juga lidoman untuk menjamin lancarnya kucuran air susu bisuratin tayyibah dengan bentuk yang baik untuk memberi asupan bagi bayi. Dan wajib bagi ibu untuk menjauhi konsumsi obat apapun atau tablet pencegah kehamilan hubub artinya tablet ini, hubub makna asalnya biji ini, kalau tablet itu bentuknya seperti biji maka tablet dalam bahasa pakai hubub Ya, tablet pencegah kehamilan artinya KB, jangan KB. Alat ikot yakunulaha tak doron yang boleh jadi dia memiliki dampak yang berbahaya bagi anak atau menyebabkan berkurangnya kucuran air susu ibu. Wadhalika dalam hal tersebut setelah istisyarah konsultasi dengan atau tabib Al-Mukhtas, dokter spesialis untuk memastikan kondisi semacam ini. Kemudian al-fitam al-juz'i, penyapihan parsial. Apa itu definisinya? Yaitu pembiasan anak untuk mengkonsumsi pembiasaan bayi untuk mengkonsumsi makanan yang lain selain susu ibunya. Kalau di sini dikatakan yajibu wajib dimulai sejak bulan keempat atau keenam dari umurnya. Oh, kayaknya kalau kedokteran sekarang malah ya, pasca enam ya. Pasca enam. Nal umri dari umurnya. Maka si bayi tersebut diberi sawail cairan yang lain selain susu. Misalnya asair, jus. muhalah bisa kari yang tidak dihiasi dengan gula Nah ini ini pemberiannya kalau di sini katakan sejak bulan kedua dari umurnya. Ini, ini sudah nggak berlaku di kedokteran sekarang ya. Ma'a ada adami ziyadatil kamiyat. Namun perlu memperhatikan tidak menambah jumlah gulanya atau berlebihan jumlah gulanya likailah supaya tidak lemahlah nafsu si bayi untuk minum ASI Nah, awalnya bentuknya cairan, thumma kemudian diberikan wajabat, makanan, semi cair. Semacam mahal eh, mahallabiyah asailah. Mahallabiyah itu di kamus al-ma, uh, al-ma'ani satu jenis uh, makanan yang manis yang terbuat dari susu dan gandum ditambah gula. Oh, berarti itu ya apa makanan bayi itu yang dijual tuh apa bubur bayi ini bubur bayi nah, ini bubur bayi apa tadi bahasa Arabnya mahal labia itu bubur bayi susu dicampur gandum, campur gula, ya kan isinya itu intinya. Asailah yang cair artinya dikasih air sehingga eh, agak cair. Ya, mahalabiah itu isinya minan nasya gandum atau arus al matahun atau eh, nasi yang ditumbuk. Berarti apa? Nasi yang ditumbuk itu E, kita katakan apa? Ya. Bukan. E, bahkan ada sebelum jadi bubur apa namanya pak? Ah, bukan. Kan ada kita sebut eh, apa? Gandum beras apa? Bukan gandum beras. Seperti gandum namun itu beras. Beras tumbuk. Apa namanya? Bukan. Bukan, Bukan itu yang dimaksudkan. Ya seperti gandum tapi ini beras. ya. ya itu bentuknya gandum, no? itu beras, apa, gandum beras. Kok gandum beras? Nah tepung beras. Saya ngomong tepung beras ini <laughs> sulit. Ini itu al-arus al-matahun itu tepung beras. Kemudian uh, zabadi keju uh, al-hubub al matahunah bijian yang ditumbuk, ya mungkin tepung beras atau yang lain. Al-khadar sayuran, al-fawakih buah-buahan, al-mahrusah yang di, ditumbuk. Ini diberikan sejak bulan keempat umurnya dua kali wajibah dalam sehari. Wa tusdat dan ditambahkan secara bertahap fil qawam wal kamiyah dalam isinya wal kamiyah ya, dan jumlahnya dan di bulan yang kelima ditambahi sufar bit kuning telur dan atau aljub atoriyah keju yang fresh mal asnafi sabiqah di samping makanan yang telah lewat kemudian di bulan yang keenam ditambahi dengan alful al-mudammas Eh, full itu kacang, mudamas, artinya tertutup. Nah, namun di kemas Al-Ma'ani dijelaskan dia adalah makanan terbuat dari uh, full kacang yang direbus dicampur dengan ada cuka, ada zait, ada minyak, ada garam dan ini dimasukkan ke dalam uh, eh, mbak Ya, dimasak mughlaqah di wadah yang tertutup. Atau al-himas al-maksur, himas jenis kacang, al-maksur yang sudah dilepasi, sudah dikuliti, wal mahrus dan ditumbuk. Demikian juga bisa ditambahkan dengan ati ayam, al-masluqah yang direbus, wal mahrusah dan ditumbuk. Di bulan ke-7, ke-8, 9 ditambahkan daging yang sudah ditumbuk, kemudian dada ayam, kemudian e, punggung ikan yang sudah ditumbuk, kacang adas, dan kacang adas. Kemudian di bulan ke-10 sampai akhir setahun yang pertama ditambahi kamiahnya jumlahnya dan macamnya macamnya hatta yukta sehingga diberi makanan biasa semisal orang yang dewasa. Tukta hadil wajibah, nah makanan-makanan ini diberikan biah itu tahilu mahala rada'ah dengan status menggantikan penyusuan alami di waktu-waktu penyusuan. Wa hadha kesimpulan masalah ini bahasanya bayi itu menyusui ibunya susuan yang sempurna fi khilal melalui kurang lebih 4 sampai 6 bulan pertama dari umurnya. Kemudian ditambahi wajibah minat ta'am ya asupan makanan non asi dua wajibah dua kali <clears throat> selama bulan 4 sampai bulan ke-10 umurnya. Kemudian tiga wajibah tiga kali di bulan 11 sampai 12 dari umurnya. Dan ba'da sanatil ula setelah tahun pertama umur dia, maka penyusuan itu 2 sampai 3 kali saja. Ya, plus diiringi eh, anak itu diberi, diberi makanan biasa. Wayulahat satu hal yang patut diperhatikan sudah munculnya eh, al-adras minal asnan Eh, gigi al-asnan gigi di gusinya atras gusi litifli pada anak di umur ini sehingga satu hal yang cocok kalau dia tanawul mengkonsumsi sudah mengkonsumsi makanan biasa Nah, sebagian orang, sebagian ibu ya ada berlarut-larut dalam pemberian ASI kepada bayi secara uh, pemberian penyusuan alami kepada bayi yaitulah banil ummi ASI ibu. Fakot saja tanpa makanan karena ada keyakinan dari mereka para ibu bahasanya uh, ASI adalah aham mughidain litifli asupan yang paling penting bagi bayi. Wadhalika demikian diyakini birormi meskipun ada gigi pada si bayi yang gigi ini mampu dia gunakan untuk mengunyah makanan yang lain selain susu. Ini dianggap satu hal yang berlebihan. Kama qad yughali al itu sebagaimana sebagiannya itu hulu berlebihan dalam menyusui bayi dalam jangka waktu yang panjang dari umurnya tanpa memberikan wajibah ghidaiyah al-ukhra. Ya, asupan makanan yang lain yang semestinya Aidon juga supaya dia tumbuh dengan pertumbuhan yang sehat, saliman sehat. ini semua adalah dari termasuk kesalahan yang tersebar. Yang benar, yang bani sepatutnya bayi itu dibiasakan ya ta'awad, dibiasakan sejak bulan-bulan pertama yaitu 4 atau 6 bulan pertama dibiasakan dengan berbagai macam makanan yang lain sebagaimana telah kami sebutkan malah harus tentu dengan tetap antusias ala tawazun hadil anwa keseimbangan macam-macam makanan ini dari sisi kami ya dari sisi jumlahnya dan dari kimah iya kandungan gisinya gitu aja kimah iya kandungan gisi Ma'a di samping susi ibu. Wajadir dan satu hal yang jadir bidhiki layak untuk disebutkan di sini, kita terpaksa dalam sebagian keadaan untuk melakukan al-fitom al-mubakir, penyapihan segera bagi bayi. Ala bal ala to'am bisrotin jayidah. Yang tidak mau menerima makanan selain asi dengan cara yang baik karena dia tidak mau tidak menginginkan kecuali penyusuan dari ibunya fakot saja malah disarankan untuk fitomubakir bakir nah, ya, apa ya, penyapihan segera ulah alam ini kalimat terakhir masih uh, standar manda ini Hah? tetap pas karena bulan ya Tadi ada istilah fitah mubakir tadi gimana? pas ke enam bulan dia cuma maunya asli. Ini malah dikasih suruh fitah mubakir. Memang betul ya, harus kasih tambahan makanan. Hmm. Nah, uh, fi halatin naqsil wasni dalam kondisi ya, timbangan berat badan si bayi berkurang atau tidak normal, <clears throat> fi syahiyah dan lemahnya nafsu makannya fil atfal pada anak dinasihatkan disarankan poin-poin berikut ini Kemudian yang pertama tidaklah fokus alal akli amamat tifli. <clears throat> ya, tidaklah fokus pada kegiatan makan di depan anak dan memotivasi tahfiz memotivasi. Jadi hati-hati bacanya. Tahfiz, tahfiz Quran ngapal sama tahfiz. <laughs> Itu beda artinya. Kalau tahfiz ya, pakai zai ya, itu artinya memotivasi. Ya, kalau pakai zat ah, menghafal. Tahfiz ya, memotivasi bayi ya, saat dia makan dengan cara yang bagus. Kemudian jangan memberikan pada anak ye, permen, ya, sekriat, makanan-makanan manis. Bikathroh dalam jumlah yang banyak, karena ini bisa menghilangkan nafsu makannya. Kemudian jauhi mulawanat al-mulawinat asinaiyah, pewarna buatan. Demikian juga jauhi materi kimia yang ada pada ya, kantong kantong plastik berwarna yang ya, untuk anak-anak. Kemudian tandem ya, al-wajibah keteraturan dalam memberikan makanan dan dimotivasi dan anjuran sangat ditekankan untuk makan bareng makan bersama. Demikian juga supaya anak itu suka makan, maka beroat perhatikanlah kondisi kejiwaannya secara umum di rumah. Dan bebasnya kondisi kejiwaannya dari emosi-emosi yang berlebihan. Jadi emosi yang berlebihan, nah, nangis karena sedih, itu bisa menyebabkan dia berkurang nafsu makannya. Ini sebagaimana orang dewasa, ya, kalau sedih, nafsu makan juga hilang. Ya. Marah, nah itu nggak punya nafsu untuk makan. Dan Adam Ita'il eh, tidak memberikan kepada bayi atau kepada anak makanan bil dengan paksaan dengan kekerasan atau ilkor atau paksaan karena tindakan ini Nah, akan menyebabkan membiasakan dia untuk tidak suka dengan makanan. Dan mungkin menghukum si anak yang tidak mau makan dengan tidak diberi makan. Bihir manihi. Dibuat sampai dia betul-betul lapar dengan sendirinya. Ya, dicegah dari makanan, wajibah min wajibat ta'am, dari uh, asupan makanan, supaya si anak ini, ini tentu anak-anak maksudnya, umur lima tahun atau semacam itu, supaya dia mengetahui bahasanya makan itu satu hal yang wajib untuk berantusias, ya antusias untuk melakukannya. Anak lima tahun malas makan, ya kadang bisa dihukum dengan ya, tidak ditawari makanan dan tidak diberi makanan sampai dia merasakan oh lapar Ya, dan ternyata makan itu penting dan perlu. Dan itu atif li al memberikan pada anak-anak kesempatan yang sempurna untuk merasakan lapar dan minta makanan secara langsung. Ini maka jeda antara ya, kenapa kok nafsu makan kurang karena jeda antara satu makan dengan makan berikutnya terlalu ya, terlalu dekat ya, sehingga memang dia masih ini masih kenyang. Maka beri kesempatan sempurna untuk merasakan lapar. Tidak kemudian memberikan perhatian berlebihan bi Adam dikarenakan eh, Adam takobulitifli si anak tidak mau menerima satu jenis makanan tertentu di usia tertentunya. Ya, namun mungkin untuk ditawarkan makanan itu kepadanya di masa depan. Dia tidak suka makanan ini ketika umur ini dia tidak mau satu makanan jenis A. Maka jangan dipaksakan dia harus mau makanan itu. Boleh jadi nanti kalau sudah e, umurnya bertambah dia mau. Kemudian adam Tarkis jangan fokus pada sawail e, cairan wal at'aimah dan makanan semi cair. Fakat maka terkadang sabit menyebabkan takalubat ma'awiyah. Nah ini apa ini? Ma'awiyah tentu usus, takalubat uh, eh, bolak balik apa itu? Walqai dan muntah. Yeah khasatan terutama idakana tiflu jika anak tak kebul makulat al adiah mau memakan mau menerima makanan-makanan biasa bareng dengan bapak dan ibunya. Maka jangan terlalu berlebihan dalam makanan yang e, cair atau semi cair. Gimana? Ada ide enggak? Takalubat Ma'awiyah. Gangguan gerak usus. Bisa karena makanan ini? takalubat Ma'awiyah. Itu terjemahnya gangguan gerak usus. Ada merabdil amrat bil akli ya, tidak mengkaitkan sakit dengan makan kecuali punya bukti yang pasti. man al tafli karena mencegah anak dari makanan yang datal qimah al-aliyah yang punya nilai gizi yang bagus terkadang melemahkan imunnya. Waitas tersebab dan jadi sebab adanya penyakit menawan musminah. Ya, kemudian di antara nasihat adalah adam tafa'ul azaid. Tidak kemudian memberikan respon berlebihan. Ketika anak itu berupaya mengandalkan dirinya sendiri untuk makan. Atau e, laap main sebelum makan. Meskipun hal tersebut menyebabkan ba'dil harat, beberapa kekacauan, wal marot dan kekacauan. Ketika anak itu senang makan sendiri, dibiarkan. Jangan dihalangi. Jangan kemudian disuapi. Karena dia ingin makan sendiri. Maka jangan di uh, direspon berlebihan. Oh, kalau kamu makan sendiri nanti berantakan semua. Ah, nanti kayak bebek. Nah, udah disuapin aja, suapin aja. Jangan demikian. Biarkan kalau dia ingin makan sendiri meskipun berantakan, ya, Meskipun berantakan beri dia kesempatan untuk ya, makan sendiri. Iktimat ala nafsi fil akli. Kemudian e, perlunya tambahan alhanan kasih sayang dan perhatian yang berlebih. Anilazim lebih daripada semestinya. Yumkin ayat tibi takthirin aksiyin. Mungkin itu akan memberikan dampak negatif ya, menyebabkan dia manja, kemudian apa-apa makanan nggak mau. Kenapa? Ya, karena dia ngerti kalau dia mendapatkan perhatian berlebih. Fal ihsas sutifli ketika anak itu ihsas merasa bahasanya dia adalah bu'roh, dia adalah harta simpanan yang berharga bagi orang tuanya. tajamma fiha terkumpul pada dirinya semua perhatian anggota keluarga mal isror ditambah ngototnya semua anggota keluarga untuk mengabulkan semua permintaan si anak. Nah, sikap berlebihan semacam ini yusabib al-ainat bisa menyebabkan anak keras kepala. Aidan juga binisbatil akli berkenaan dengan masalah makan. Ini berkenaan dengan masalah makan. Warafdi dia menolak makanan ini dan itu kemudian dia buang makanan. Akhirnya dia cuma menerima fakot saja al-masrubat ya, minuman yang manis wal uh, yang bergula walhalawiyah dan manis. Ini. sampai dijumpai pernah dapat cerita ada bayi atau ya masih umur TK. ini sarapannya masih es krim di pagi hari. Es krim. Kenapa? Karena ibunya guru, ibunya kerja, sama pembantu, sama neneknya, ya pokoknya yang penting nggak nangis, dituruti. Ya, es krim akhirnya jadi kebiasaan. Setiap pagi sarapannya es krim. Kalau enggak, enggak mau. Ini karena ini semuanya dituruti. Semuanya dituruti. Eh, ihtimam az-zaid anil karena perhatian yang berlebihan dari semestinya. Maka timbul takdir aksi, pengaruh negatif. Mungkin uh, eh, satu hal yang mungkin iktimat mengandalkan nafsu makan yang alami pada anak ketika dia sakit. Fakot yakunuh kana dha'fan. Karena ketika sakit boleh jadi ada kelemahan dalam sahiyah nafsu makan di awal-awal masa sakit. Falayajib makan tidak wajib ya, ngotot atau memaksa untuk it'am memberi makanan pada si anak. Karena ingat tahasun ketika kondisi sakit itu sudah membaik, maka akan kembalilah nafsu makan lil halati tabiyah pada kondisi alami. Li takwid untuk uh, eh, takwid jismi karena badan mengganti tahu apa yang hilang saat masa sakit. Dan e, wajib pada saat itu ketika sudah kondisinya sudah membaik, e, bayi diberi atau anak diberi e, protein semisal bakuliat al-maharusa sayuran yang sayur-sayuran yang ditumbuk masa al-juban al-khalim nadasam semacam keju yang bersih dari lemak zabadi sejenis keju dan yang lain ma'ziyadah ditambah-tambahan secara bertahap agar bisa kembali makan secara normal. Kemudian kot yakunu boleh jadi ada perbedaan yang sangat kentara antar anak dalam pembentukan badannya. Ya, maka tidak harus anak yang kedua pembentukan badannya seperti anak yang pertama. Demikian juga dalam masalah sahiyah nafsu makan. Jadi tidak harus anak yang kedua nafsu makannya seperti kakaknya. Faya Fayajibu ala tajaza maka ibu hendaklah tidak mengeluh atau mengkhawa, eh, min mulahadha ketika dia melihat anaknya itu lebih rendah proses pembentukan badannya atau nafsu makannya dibandingkan anak-anak yang lain. Kemudian al-fahas jika memang nafsu makan memang betul-betul hilang, tadi nak wazan e, berat badannya itu tidak sempurna, maka boleh jadi perlu al-fahas e, atibi pengecekan ini, cek kesehatan wa amila tahalil dan melakukan analisis lima arifat untuk mengetahui boleh jadi memang dijumpai ada anemia atau tufailiyat atau ghairiha li'ilajilha tufailiyat itu apa, eh, eh, parasit eh, hewan parasit dan nempel pada yang lain ngambil makanan yang lain apa betul parasit ya ya, tufeliat adanya hewan parasit ya, bahasa kita cacingan atau uh, boleh jadi mbak lemah nafsu makan atau dan berat badan yang tidak ideal itu karena cacingan karena adanya tufeliat ya, hewan parasit selain cacing ada nggak senjatanya. Ya, kemudian li taklimi ini tadi masalah kesehatan, kemudian ada nasihat yang lain masalah perilaku. Li taklimi tifli an-nizam uh, untuk mengajarkan anak an-nizam kedisiplinan dan ketaatan yunabba ilal ati maka perhatikanlah poin-poin berikut ini uh, eh, atiflu al mudallal anak manja ya, mudallal manja yakunu natijatu itu adalah natijah hasil dari kurangnya kedisiplinan perilaku Wadali dan hal tersebut manja ima boleh jadi hasil dari kekhawatiran orang tua kalau terlalu keras. Kalau sikapnya terlalu keras, akhirnya dimanja. Khawatir keras dan jadi manja, tidak benar. Atau khawatir si anak sedih, Antu adi menyebabkan sikap orang tua itu menyebabkan iktiab murungnya anak atau menyebabkan atau demikian juga anak manja itu bisa bab disebabkan karena ketidaktahuan orang tua pita'alumin nizam untuk mengajari kedisiplinan. Memang orang tuanya tidak mengajari disiplin. Disiplin dalam makan dan yang lainnya. Atif al-mudallal, anak yang manja, itu bukalah, eh, tidaklah dalam kondisi aman. Bahkan dia adalah sumber ketakutan dan gangguan bagi orang lain. Manja semuanya dibolehkan, maka dia nakal, eh, maka jadi sumber ketakutan bagi teman-temannya yang lain. Likulina semua orang. Semua orang ketakutan dengan anak yang manja, kemudian yang berdampak nakal, semuanya ketakutan kecuali bapak dan ibunya saja. Ma'afi ma'ada al-walidain karena anak manja ini dia mendapatkan semua kebutuhannya dengan semua sarana. Ya, wa abesatiha, bahkan sarana yang paling sederhana, atau wa abesatuha dan sarana yang paling sederhana adalah naubatul buka, adalah menangis. Giliran menangis yang agak histeris. Nah itu pasti nanti dituruti sama bapaknya. Nangisnya yang histeris. Ma'at tawakufit tanafus. Ditambah apa? Berhentinya bernapas apa? Kalau orang nangis tersengal-sengal itu. Nah, tersendak-sendak. Nah, nah nangisnya terseduh-seduh dah mesti ya, anak manja yang dimanja oleh orang tuanya ya, dia nangis terseduh-seduh. Ya. Tawakufit tanafus ya dan pasti akan dikabulkan. Dan akan nampak perilaku yang jelek dari anak manja ini pada saat dia berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Maka akan nampak dia suka ada memusuhi dan mengganggu yang lain. Dia akan melakukan tasarufat tindakan yang tidak layak. Wayadharu dhalika kadang hal tersebut nampak fil intidam ketika dia sudah bergabung dalam sekolah ini, ya udah kelihatan ketika sudah dia sudah disekolahkan. Watasarfat al al dan tindakan yang tidak layak dalam ucapan. Ya dia punya ucapan-ucapan yang tidak layak. Wakat ya ta'aradulil hawadis. Dan eh, ya yata'aratu boleh jadi Ya yata'aratu menyebabkan dia mendapatkan hawadis peristiwa. Ya, karena dia manja, nakal, akhirnya ya, ada, ada peristiwa kelahi. Awil inhiraf atau penyimpangan bahasa, eh, eh, bahasa kita kenakalan. Nah, dimanja apa-apa dituruti, tidak ada kedisiplinan, itu jelek. Namun, terlalu disiplin juga jelek. Ziyadatun nizam, aturan yang eh, yang berlebihan. Ini mana asalnya aturan. Aturan yang berlebihan aidan an hadil lazim dari batas yang sewajarnya mudirun aidan juga berbahaya. Manakala lebih-lebih lagi jika aturan tersebut tidak sesuai dengan mustawa level pertumbuhan akalnya. Pertumbuhan akal pada anak. Eh, wa terutama jika aturan ini atau kedisiplinan ini faktor pendorongnya adalah menjaga air wajah orang tua di depan orang lain. Atau keinginan yang kuat ala to'ah agar anak taat lihat fail asya meskipun untuk hal-hal yang sangat sepele. Atau karena kekhawatiran ada kritikan dari orang lain, dia tidak saya bisa ada misai tortil walidain orang tua ternyata tidak berkuasa atas anaknya. Maka disiplin yang berlebihan, aturan yang ketat juga tidak bagus. Ya, boleh jadi orang itu uh, keras kepada anaknya karena ingin tidak malu di depan orang lain. Maka ketika anaknya nangis itu malah dipukul. Nangis di tempat umum dipukul karena dia orang tuanya tidak ingin. Dia malu. Itu karena dia punya prinsip pokoknya anak harus taat dengan semua uh, perintah orang tuanya. Sehingga yang sepele-sepele termasuk yang sepele sepele akhirnya jadinya uh, modelnya jadi keras. Atau karena tadi malu kalau dikritik dengan kawannya, kawan si orang tua, ternyata e, si orang tua ini tidak mampu mengontrol dan menguasai anaknya. atau A an-natijah ketaatan yang muncul dari al-istit'ab merasa lemah. Ketaatan semacam ini tidak mungkin langgeng. Ini, kalau anak itu taatnya karena dia merasa lemah, maka ketaatannya nggak akan langgeng. Dan hukuman yang bolak-balik itu juga bisa melemahkan hubungan baik antara orang tua dan anak. Sehingga jadilah anak itu yang saat tumbuh besar menjadi sangat pemalu kemudian penakut. Wayumkin dan akan dan satu hal yang mungkin menyebabkan respon anak adalah menolak atau talakko lamban atau ada mod iktiros tidak peduli dengan perintah orang tua itu dampaknya dampaknya dia akan punya hal semacam ini oleh nah, karena itu, maka mengajarkan keteraturan wajib dipenuhi dengan rasa cinta dan menjauhi Anita anitasaro tergesa-gesa atau capek atau tidak mau sabar. Maaf ditambah harusnya dibuatlah kaedah dan aturan laisat yang tidak di atas level si anak. Dan tidaklah aturan tersebut memiliki sebab yang logis yang bisa dipahami oleh anak-anak. Wa khasatan dan terutama idakana sinuhu jika usianya munasiban sesuai. faham maka fahamnya anak kenapa ini tidak boleh, kenapa ini dilarang dia faham dengan logika anak ini akan mengurangi al-iqab adanya hukuman dari sisi keras dan jumlah intensitas hukuman. Dan ketika menghukum anak tidak harus fisik. Mungkin an yatu ayakunal ikob hukuman untuk anak semata-mata berubahnya ya, hadatis saud ya, berubahnya kekerasan ya, ketajaman suara orang tua atau pukulan yang ringan ya ya, darb khafif tanpa lucu menggunakan pukulan yang mubarih membuat sakit wal dan kekerasan yang boleh jadi akan menyebabkan anak terbiasa dengan hal tersebut itu faedah tanpa ada faedah Nah, taklim mengajarkan aturan dan kedisiplinan perlu daiman selalu pada sahabat, kemapanan dan tidak goncangnya korot keputusan orang tua. Ini jangan gonta-ganti aturan kemarin begini, nanti berubah begitu. Nah ini nanti enggak e, penanaman untuk disiplin dan teratur enggak akan jadi. Kenapa? Karena orang tuanya enggak konsisten. Maka harus sahabat harus konsisten konsisten aturan dan tidak guncangnya korot keputusan. Karena berubah-ubahnya aturan orang tua ini bisa membuat bingungnya pribadi anak. Lebih khosa terutama atau dorob tabrakan yang terjadi antara putusan orang tua dengan kakeknya. Nah, maka diupayakan jangan sampai ada kontradiksi antara aturan kakek dengan aturan bapak dan ibu. Nanti akan bikin bingung anak. Ya. Dan dia tentu pilih yang enak. Ya. Dan biasanya kakek yang enak. Yang kakek ini lahum kadrun kabirun memiliki kadar yang besar dari sayang wal ataf dan sayang kepada ahfad kepada cucunya maka perlu dikomunikasikan dengan si kakek kita punya aturan gini gini gini ya nanti supaya uh, tidak terjadi benturan aturan kemudian anak ya jibu wajiblah dia cinta pada aturan karena dia mencintai orang tuanya wa jibu ayakuna mithlahum dan tidaklah orang tua juga semisal anak dalam keteladanan jangan bikin aturan ayo sholat ke masjid namun bapaknya tidak ke masjid ya Wajibu eh, dan wajib ayurdihim eh, orang tua membuat ridho dan senang anak dan berupaya memotivasi anak ya, sehingga dia memiliki rohbah keinginan untuk menjadi insan yang saleh dan dan tidaklah dia itu taat aturan bukan karena takut hukuman takut ejaan batasi dan motivasi dengan dengan menggunakan cinta dan pujian mungkin akan memperbagus perilakunya atau dengan menggunakan jawa ishadiah al-adilah yang pas nih maka itu satu hal yang bagus walisa mentor kiriswa rishwa dan e, tidak dengan jalan suap nih, namun dengan jalan Eh, hadiah yang adil nanti untuk semua aturannya sama tidak dibeda-bedakan itu suap untuk anak ini aja ya bapak kasih ini non kakaknya tidak seperti itu atau adiknya tidak seperti itu maka harus jawais adila pakai hadiah yang adil berlaku untuk anak pertama dan anak yang kedua jangan riswa ini cuma dikasihkan pada anak yang kedua namun tidak berlaku